محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة الله سلام الله على ضال صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البد رياء الله صلاه البدر نسخة أنت نسخة الأكوان فيك صنعة الرحمن أنت نسخة الأكوان فيك صنعة واجمع سور القرآن بسم الله الله الله بسم الله أسخذوا الأجوان في صنعة عدو الرحمن واجمع سواره أحد الرحمن واجمع سور القرآن بسم الله الله الله بسم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Kita lanjutkan lagi sambil menunggu Habib Novel dengan solawat Assalamualaikum. Assalamualaikum Zainal Ambiya Assalamualaikum Ajangal Ajangiya Assalamualaikum السلام عليك السلام عليك السلام عليك أزكى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أسف الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام Kan tidak apa-apa ya. Nah, ketimbang kepinteran kan medeni nanti. Akhirnya saya lanjutkan tuh sholat. Allah Akbar. Hati mulai duk, duk, duk, duk, mau hilang. mau hilang. Ini kan pitnya ayah saya ini kan. Jeduk, jeduk, jeduk. Saya bilang, oh orang hilang. Atahiyat akhir. Setan banter ngomong, batalkan sekarang sholatmu, lari ke depan, hilang pitmu yang keratangi saya ini. Saya katakan, oh orang hilang. Begitu atahiyat selesai, salam. Itu kan dikir dikit. Wah, kan biasanya panjang tuh di Masjid Jami asyikaf kalau asar ya kan. Dikira nanti ada salaman setelah sholat asar gitu. Udah saya nggak ikut lagi nyati, nggak tenang gipitmu hilang. Sudah, langsung doa ringkas keluar saya. Hilang tenang. <laughs> ya. Hilang betul tuh sepeda nggak ada. Akhirnya saya jalan kaki ke toko Pak D saya, ketemu ayah saya. Ayah saya lihat saya jalan kaki. Terus sepedanya mana? hilang bah. Ekspresi ayah saya itu tidak berubah, nggak marah, nggak anyel, nggak pegel dan lain sebagainya, nggak gelon ndak. Ya wes. Nanti insya Allah beli lagi. Lanjutkan gitu sakit boten? Hah? Itu gampang atau susah? Kalau duit banyak gitu gampang, hilang kelangan barang terus oh beli lagi itu kalau duitnya banyak nggak apa-apa. Tapi kalau orang susah, duit gak punya, barang kesayangannya yang digunakan untuk pergi hilang, mestinya anaknya dibengkokin enggak? Lah kuwi bapak orang kena. <laughs> maksud lebih sayang anak apa pitnya daripada ah, anaknya. Paham ya? Jadi kalau tahu wama bikum min ni'matin fa wama bikum min ni'matin minallah. Semua yang nikmat yang ada dirimu dari Allah, ya kalau diambil lagi sama Allah ya artinya tenang. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub itu betul-betul terjadi ketika dia ingat Allah dengan menyebut Allah, ingat Allah hati jadi tenang. Begitu hilang, terus ingat Allah, ini bukan milik saya, ini milik Allah. Ini lagi diambil, walaupun yang ngambil caranya orang-orang nggak bener gitu ya. Tapi yang dia bukan bukan pencurinya, bukan apa. Oh, Allah lagi meletakkan saya dalam kondisi yang seperti ini. Saya harus sabar dan saya harus syukur. Yang diambil cuma sepeda saya bukan mata saya. Sakit ngaten? Alhamdulillah, motor kunci utuh. meripat kunci utuh. Alhamdulillah, mata saya masih utuh. Alhamdulillah, tangan saya masih utuh. Bisa kita seperti itu? Belum. Ngaku aja lah, mau jawab kok kesuhen. Sudah bisa gitu belum? Belum. Berarti syukur dengan hati belum belum lulus. Ya, syukurnya hati belum lulus. Nah, hmm. dalam sebuah hadis riwayat Imam Tobroni, Abu Nuaim dan Baihaki, Ini syukur hati ya, e, syukur lisan. Kalau orang sudah hatinya syukur, otomatis lisannya akan tergerak untuk zikir. Lalu hatinya ngerti kok. Wah, dia yang ngasih. Oh, dia yang memberi nih dia yang baik. Ketemu orangnya, ngucap apa? Suwun mas, makasih lo mas, kirimannya kemarin mas, terima kasih ya mas ya. Lewang tahu yang ngirimi dia, tahu yang ngasih dia. Terus kita ketemu, kita ngucap apa? Terima kasih. Orangnya nggak ada, kita ketemu orang lain kita ngomong, wah bapak yang itu baik benar sama saya. Saya dikasih hadiah ini, saya dikasih cerita sama orang-orang, nyebut-nyebut kebaikan orang tersebut. Betul tak betul? Lah kita dikasih Allah macam-macam, ketemu Allah enggak? Ketemu. 24 jam tuh kita ketemu Allah tapi gandeng kaitan ini matanya. Ya seperti ini ngadep Allah enggak bisa ngerasakan. Allah ini mata hati kita ini buta ngadep Allah enggak bisa ngerasakan. Allah. Lah minimal kan ceritakan Allah kepada orang lain. Minimal kan begitu seperti kalau enggak ketemu orangnya cerita sama orang-orang. Orang itu baik. Kan begitu. Nah kita ini dua-dua tidak. Muji Allah secara langsung ya Gusti, alhamdulillah, terima kasih Allah itu tidak. Ya. Kemudian ketika kumpul sama orang nyebut Allah itu baik banget sama saya, Allah itu luar biasa. Itu ya juga ti tidak. Faham? Berarti syukur lisannya jalan atau masih jalan macet jalan. Jalan tersendat, jalan tersendat sendat, jalan tersendat-sendat. Itu saja ketika dapat nek nikmat jalan tersendat-sendat. Nah, ketika ketabrak kira-kira bisa ngucap alhamdulillah tidak? Mbah Mubarid itu yang bisa. Dapat nikmat saja syukurnya lisan sendat-sendat, apalagi kalau dapat musibah, apa bisa syukur? Makanya jangan ngaku-ngaku dulu Udah di makom syukur lisan Oh saya udah makom syukur lisan Mengkirin mas <laughs> Tontonan si awakmu dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Na'im dan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Yunadi munadin yaumal qiyamah liyakum mil hammaduna." Kelak di hari kiamat ada penyeru yang berseru. Gak dijelaskan tuh penyerunya tuh siapa, entah itu nabi, entah itu malaikat, entah makhluk Allah yang lain. Yunadi munadin. Ada kelak yang ditugaskan Allah khusus woro-woro. Jadi Allah tuh di hari kiamat punya pasukan woro-woro. Tugasnya cuma halo halo MC. Ya, MC. Tapi MC-nya Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman, pengumuman. Hari kiamat nanti di alam setelah uh, apa namanya? Mas, apa kebangkitan ya, setelah di mahsyar. Semua orang yang pandai memuji Allah silahkan berdiri semua orang yang pandai memuji Allah silahkan berdiri. Oh ini berdiri baris menuju surga ini. Dipanggil nih. Ya mugi-mugi jenengan, saya, kita semua, keluarga kita, teman-teman kita termasuk yang bisa bangun ya. Sebab yang gaya mau bangun kalau nggak nggak golongannya nggak bisa bangun tambah ambruk tuh nanti ya. Bangun yang suka muji Allah silakan bangun. Yang memang nggak suka muji Allah ya nggak nggak bakal bangun. Lah apalagi yang yang larang-larang orang muji Allah itu lebih lagi nggak bisa bangun itu. Paham? Jadi yang yang kurang muji Allah nggak bisa bangun, yang kurang suka muji Allah apalagi yang melarang orang muji Allah itu lebih lah lagi. Misal kita muji Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah gitu kan? Ada orang ngomong pikir itu cukup pelan saja, gak usah disuarakan. Allah gak budek. Allah gak tuli, mesti dalilnya si ketok itu. Allah gak, enggak tuli. Ya kalau boleh jawab, tapi ya timbang ribut gak usah dijawab ya. Tetap aja jangan alhamdulillah, alhamdulillah, tetap gitu saja. Tapi kalau boleh jawab, kita akan jawab begini, ngapunten ya Mas, yang bilang Allah tuli itu siapa? Kanjeng Nabi. Saya kurang ajar nih. Ini saya kurang ajar. Kanjeng Nabi bagaimana? Lah itu hadisnya. Kalian kalau zikir enggak usah teriak-teriak. Allah itu tidak tuh tuli. Lah haditnya jangan dipotong-potong. Kamu tuh hadis diucapkan seenaknya sendiri. Hadis itu disampaikan Nabi ketika sahabat capek perjalanan jihad, kemudian musuh ada di depan mah, mata. Rasul mengatakan irba'u, sayangi diri kalian. Zikirnya enggak usah keras-keras karena Allah tidak tuh tuli. Allah juga mendengar zikir kalian kalau kalian pelan-pelan. Allah Maha mendengar. Maksudnya, kalau kalian keras-keras, itu musuh di depan nanti dengar suara kalian, tahu posisi kalian ada di mana, sehingga kalian dengan mudah jadi sasaran tembakmu musuh dengan panah, tombak dan lain sebagainya. Dan sayangi diri kalian karena kalian ini masih capek, lelah dari perjalanan jauh, nafas ngos-ngosan, gak usah suaranya keras, keras. Hemat energi untuk jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok terus dipakai ini untuk orang duduk zikir jenengan habis makan tiga piring, alhamdulillah alhamdulillah enggak boleh. Di masa tenang enggak boleh alhamdulillah, dengan suara ke keras. Ini namanya menempatkan hadis tidak pada tempatnya. Itu sama menurut para ulama berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup jelas? Nah, kalau kita gitu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kok ada orang larang-larang Dah kamu jangan gitu Beribani Kita akan jawab Ya Allahnya tidak tuli Cuman saya pengen menggugah pendengaran jenengan Yang kurang mau dengar begini-begini Biar jenengan itu mau dengar Terus mau ikut-ikut tiru ngucap Alhamdulillah lo aneh tuh manusia Dengar lagu sakitnya tuh di sini doniru kabeh Betul kan? Dapat pahala enggak? Belas Tapi kan semua niru kan? Dengar lagunya aja tuh di, di TV atau di radio, langsung lisan tuh sakitnya tuh di sini. Kok ngono? Ya? Setane sono, setan sing ngajari ngono no. tirono tirono, Itu ada setannya itu. Ya. Enggak soalnya enggak ada pahalanya, enggak ada apa? pahalanya. Tapi ketika zikir alhamdulillah, alhamdulillah, setannya langsung bisi, kayak bini kan menang. Itu mengganggu, suruh diam, itu mengganggu, suruh diam dia. Seperti itu seperti itu. Nauzubillah min Medali. Nah ciri-ciri alhamdulillah orang yang nanti dipanggil berdiri kalian wahai orang-orang yang muji Allah Subhanahu wa taala fatakumu zumratun fayun lahumul liwa akan bangun berdiri zumrah sekelompok orang sekelompok orang dan sekelompok orang ini nanti akan diberi bendera sendiri diberi bendera sendiri fayadkhulunal jannah Kemudian sambil bawa bendera tadi, sekelompok orang ini masuk ke dalam surga. Jadi kalau jenengan pergi pawai bawa bendera ar lah itu termasuk bagian daripada sunnah ini. Nanti gitu. Tapi yo ya gede-gede. Ya, nanti gede-gede keserimpet dundung kan repot. Liwa, ada bendera. Ini ini ini simbol memang. Ini. Bendera Hamadun, orang-orang yang muji Allah. Kenapa dikasih bendera? Soalnya orang masuk surga itu berkelompok-kelompok kelompok ahli sodakoh sendiri, kelompok ahli solawat sendiri, kelompok ahli syukur sendiri. Ya, ada kelompok kelompoknya. Lah yang kesian orang yang nggak punya kelompok, nolah nolah sana sini nggak dapat kelompok. Naudzubillah bilah min bedalik. Ya mungkin-mungkin kita bisa masuk kelompok manapun, punya kartu bebas masuk kelompok mana-mana ya. KTA, kartu tanda anggota kelompok Hamadun masuk gitu ya. Kartu tanda anggota kelompok puasa. Nah ini katanya nggak masuk ini. Wah ini kelompok poso ini sing paling ngerti susah nih ya. Poso Senin Kamis nggak punya nih kartunya ini. Nggak punya. Puasa Dawud kartunya nggak punya nih. Kalau zikir gitu mungkin insya Allah kartunya masih bu punya. Sodakoh alhamdulillah alam ini. Kalau Jumatan kira-kira bawa duit atau tidak ini. Nah ini kalau Jumatan pas Jumatan udah sanggup duit nyemplungi apa namanya itu kota amal yang keliling atau kota amal yang berhenti ya insya Allah masih masih mambu-mambu ahli soda ahli sodakoh ini. Nah ini nanti berdiri bawa bendera itu. Kila. Kemudian ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Manil Hamadun, Rasulullah. Orang yang di, dikatakan nanti orang yang pandai memuji Allah itu siapa? Siapa? Karena sahabat pengen masuk dalam kelompok itu. Sinten kanjeng Nabi. Siapa? Siapa? Maka Rasul menjawab. Kala. Alladina yashkurunallaha ala sarra'i wadharra'i. Orang-orang yang selalu senantiasa kondisinya apapun bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan serok seneng maupun dharra susah. Seneng maupun susah muji Allah. Nah, pertanyaan yang saya maksud tadi begini loh. Kalau kita seneng saja itu alhamdulillahnya tersendat-sendat. Lah kalau susah kiranya alhamdulillahnya lancar atau mandek? Alhamdulillahnya lancar atau mandek? Makanya jangan ngaku-ngaku kita masuk kelompok alhamdulillah Jangan ngaku-ngaku. Itu kelompok yang sangat mulia. Kondisinya apapun seneng ya syukur, susah ya syukur. Seneng ya Alhamdulillah, susah juga Alhamdulillah. Kok bisa begitu bagaimana? Ya kembali yang tadi, hatinya udah ngerti, yang ngasih Allah. Intinya itu. Kalau hati ini udah ngerti yang ngasih Allah, bereslah semuanya. <clears throat> semuanya akan jadi mudah. <clears throat> yang ketiga, Oh, yang kedua dulu ya. Masalah keutamaan mengucapkan alhamdulillah, lisan mengucap alhamdulillah. Dalam hadis disebutkan afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah ucapan la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Jadi kalau kita mau dungo pakai kalimat yang terbaik itu justru kalimatnya tidak ada bentuk dungonya. Doa itu kan artinya minta. Jadi kalau mau minta sama Allah dengan kalimat yang terbaik justru tidak mengucapkan permintaan. Aneh toh ya. Mengajukan proposal biar berhasil biasanya kan menyebutkan data butuh ini, butuh ini, butuh ini, ini total sekian. Jadi kami mohon diberikan sumbangan bla bla bla bla. Nah, gitu kan ya. Tenang, saya belum pernah buat proposal. Ya, dan tidak akan insya Allah buat proposal. Ini orang ajukan proposal seperti itu. A B C D seperti itu. Biasa itu lumrah kan lum lumrah. Tapi yang Allah katakan ud'uni astajib lakum. Panggil aku, minta aku, aku beri. Allah mengatakan seperti itu. Tapi Rasul mengatakan sebaik-baik doa adalah ucapan Alhamdulillah. Justru kamu kalau minta itu tidak dengan ucapan minta, tapi ucapannya cuma terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu minta yang paling bagus. Nah jadi mulai besok jenengan gak usah minta lagi. Gampang toh? Gampang nggak? Dikasih apapun bilang alhamdulillah. Dapat uang satu rupiah bilang Alhamdulillah. Dapat seratus rupiah bilang Alhamdulillah. Dapat seribu bilang Alhamdulillah. Dapat seratus ribu bilang Alhamdulillah. Dapat satu juta bilang Alhamdulillah. Gak dapat bilang Alhamdulillah. Sehat ucap Alhamdulillah. Sakit ucap Alhamdulillah. Bisa enggak? Angel. Insya Allah bisa, tapi itu su susah. Orang yang udah seperti itu otomatis dikasih terus sama Allah. Iya. nggak sampai dia minta, dikasih sama Allah. Kenapa? Lah baru dikasih dikit, udah terima kasih, kasih lagi. Kasih lagi, terima kasih, kasih lagi. Terima kasih, kasih lagi. Allah kan begitu terus. Jadi nggak sempat minta dia. nggak sempat minta. Semua yang dikasih, dipinginkan dikasih sama Allah karena ucapan terima terima kasih. Contoh yang sederhana yang pernah saya sampaikan di berbagai majelis di sini khususnya. Seperti kalau kita punya tetangga, kita kirimi tempe goreng, tetangganya bilang terima kasih. Mau dikasih tempe goreng aja kok bilang terima kasih, senangnya luar biasa. Maka besoknya kita masak itu ayam goreng, kita akan kirimi. Itu dikasih tempe goreng bilang terima kasih, yuk kirimi ayam goreng. Kasih ayam goreng bilang terima kasih. Besoknya kita tuh bakar sate, ya kita akan kirimi dia. Kenapa? Orang ini pandai berterima kasih, gak usah minta, udah dikasih sama Allah. Paham? Lah yang jadi masalah, ngapunten. Lah kita dikasih Allah macam-macam, gak ngucap terima kasih dari hati. Jujur mawon, jujur. buat mboten. Betul atau gak betul nih saya ngomong begini? Coba yang kita miliki sekarang ini, yang udah kita terima kasih betul yang mana? Bapak-bapak punya istri udah terima kasih sama Allah belum? Alhamdulillah Gusti Allah terima kasih dikasih istri yang seperti ini. Udah belum? Mesti sing diiling sing ra enak-renake. Bojo wis kaya ngono wis. Ya Bu ya. Bapak-bapak itu kan begitu ya Bu. Lah ibu-ibu kira-kira sama atau tidak? Oh fitnah, fitnah itu fitnah. <laughs> Oh enggak tahu kok bilang sama. Biar ibu-ibu yang menjawab sendiri toh. Sama atau enggak Bu? Sama rata-rata begitu. Suamiku tuh kok begini. Yang mensyukuri pasangannya siapa sekarang? Duduk terima kasih sama Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Karena orang terima kasih pastikan ingat yang enak-enaknya toh. Betul kan? Iya. Bisa jadi terima kasih gara-gara ingat yang gak enaknya bisa. Bagaimana? Alhamdulillah ya Allah, punya istri kok ngomelan, cerewet, saya bisa sabar, makom saya naik. Saya ingat cerita itu ya Allah, tuh ada cerita memang Ya jenengan percaya boleh, nggak percaya juga boleh yang oh, namanya cerita ya, namanya ceri cerita. Kalau saya sih percaya, oh, cerita yang baik nggak dipercayakan eman-eman. Ada satu orang itu bersahabat dengan orang lain, satu orang bersahabat dengan orang lain. Lah orang ini kemudian kangen sama sahabatnya, main ke rumah sahabatnya. Ketuk pintu yang bukakan tuh istrinya cadaran lengkap itu ya, di timur tengah sana kan begitu ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam uh, suaminya ada lagi ke hutan cari kayu. Oh ya biar saya tunggu. Gak masuk tunggu di luar. Gak lama itu sahabatnya keluar dari hutan naik macan. Luar biasa ya. Naik mah macan. Terus ada singa-singa macan-macan banyak itu yang di sekitarnya ikut mendampingi di punggungnya singa-singa tadi kayu bakar. Jadi kayu bakar yang mikul itu bukan kuda, bukan sapi, bukan kambing, yang mikul singa. Ini orang biasa atau luar biasa? Ya sahabatnya domblong. Luar biasa. Ini dapat dapat kesaktian dari mana ini? Ya. Wah serangkulan nggak nanya, ya gengsi tuh masa nanya gitu kan ya. Serangkulan, bahagia. Let berapa tahun kemudian main lagi, kangen. Ketemu wanita pakai cadar juga. Suamimu mana? Lagi cari kayu. Ya udah saya tunggu di sini. Keluar itu sahabatnya dari hutan <clears throat> seorang diri mikul kayu kaboten. Jalan kaki capek. Rangkulan lagi senang. Selesai tanya, ngapunten Mas, saya ini dari dulu mau nanya ngempet. Tapi sekarang saya nggak tahan ya udah saya nanya. Kamu tuh dulu naik macan, kayu tuh di atas singa-singa. Nah kok sekarang kamu jalan kaki terseok-seok kehabisan napas, mikul kayu berat seperti itu sendiri nggak diwangi binatang-binatang buas. Itu kenapa kok bisa dulu bisa begitu sekarang begini? Terus seperti bisik-bisik itu. Gini loh, dulu tuh istri saya solihah. Eh dulu itu istri saya jahat, ya cerewet. Dulu istri saya jahat, cerewet, sukanya marah, marah. Saya sabar, saya nggak pernah ngeluh. Hasilnya oleh Allah hewan-hewan buas ditundukkan buat saya. Nah, istri yang jahat itu sudah meninggal dunia. Terus saya nikah lagi, ketemu yang sekarang istri saya baik banget. Akhirnya hewan-hewan buas itu jadi biasa dengan saya. Gak mau lagi disuruh-suruh, tetap aku sing wedi karo macane. Jadi jenengan kalau punya istri yang ngomelan, alhamdulillah. Sakit Bapak-bapak? Ini Bu ini jawaban enggak enggak enggak enggak enggak enggak <laughs> ceto ini ya. <clears throat> Dan itu berlaku sebaliknya. Kalau ibu-ibu punya suami yang tidak menyenangkan, ibu sabar, maka makom ibu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau suaminya tidak menyenangkan, jangan dibawa ke pengadilan. Karena itu perbuatan yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala Justru sabari makom jenengan naik setinggi tingginya Jelas? Apa? Alhamdulillah ini Alhamdulillah Orang yang udah bisa betul-betul muji Allah ya Betul-betul muji Allah subhanahu wa ta'ala Ini ada Habib Muhammad nanti akan ngasih tambahan e, Dalam segala keadaan Itu baru orang yang luar biasa. Terima kasih. Dikasih apa? Terima kasih. Dikasih apa? Terima kasih. Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, "Laisa syai'un al adhkar yudha'afu kama tudha'afu alhamdulillah." Tidak ada zikir yang pahalanya dilipat gandakan sebesar ucapan alhamdulillah. Jadi pahala zikir itu memang dilipat gandakan. Tapi kalau alhamdulillah ini dilipat gandakan luar biasa. Pertanyaan saya, kita itu kalau habis sholat ucap Alhamdulillah itu dengan semangat atau malas-malas? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dihayati atau Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Ngapunten yang mana ini? Ah, Kayak ndang rampung atau dihayati? Ya, kalau Alhamdulillah, Jangan bilang ahli dikir. Jangan kalau ahli dikir saya percaya gitu artinya dikir betul. Kalau kita ini ahli dikir atau kayak dang rampung. Ya, kalau ahli dikir alhamdulillah, alhamdulillah dia cepat tapi artinya i, ikut betul merasakan. Gak apa-apa, bagus. Ya, cuman kita nggak bisa mengikuti kecepatannya saja ya. Tapi kalau kita ini enggak, memang kita ini ya kecepatan artinya ya rahusu, ya kalau fasihnya ya teng gradul tadi itu. Bukan alhamdulillah jadi alhamdulillah lah. Lillahnya hilang lagi. Lalama belah gitu toh. <laughs> naudzubillah kalau seperti itu kan jadinya. Mesti kan dihayati alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Minimal kan dirasakan betul alhamdulillah, alhamdulillah dihayati. Itu pahalanya luar biasa. lo kita suruh duduk nyabarkan diri. Golek ganjaran karo linggih kok ora gelem kan ya kebangetan. Apalagi yang ikut golongan model bar sholat mencolot itu na'udhu billah habis sholat assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah ya alhamdulillah sudah sholat tapi na'udhu billah kon linggih wae kok ora ke gelem langsung loncat tidak mau di zikir gak mau doa ya gak mau zikir gak mau doa itu pengen ikut ngaji di sini di depan sian nah Kemudian yang ketiga, selain lisan, seluruh anggota tubuh itu wujud su syukur. Dalilnya adalah Quran surat As-Saba surat 34 ayat 13. Ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam, "I'malu ala Dawuda syukra." Wahai keluarga Dawud, berkerjalah, beramalah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu Jadi syukur itu tidak tidak cuma dapat nikmat, hati ngerti, kemudian alhamdulillah, alhamdulillah. Contoh, contoh, contoh, contoh. Boleh ngasih contoh? Jenengan dapat rezeki nompok 100 juta. Nikmat atau enggak nikmat? Yang ngasih siapa? Allah. Tahu yang ngasih? Allah. Artinya senang atau enggak senang? Senang. Akhirnya ucapkan alhamdulillah. Udah syukur belum? Kenapa? Kalau syukur betul i'malu ala dawuda syukro dumen lah itu baru syukur. Dapat 100 juta, didum ke sana, dum ke sana, kakaknya dapat, adiknya dapat, orang tuanya dapat, pasangan hidupnya dapat, nak dulurnya dapat, tonggonya ada dapat. Ya. Didum sama dia digunakan untuk taat, untuk menyenangkan orang yang susah, melunaskan hutangnya orang yang berhutang, untuk melunaskan orang yang lagi berobat di rumah sah, rumah sakit. Ini yang begini namanya su syukur. Kalau cuman dremimil, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, seratus juta, alhamdulillah, simpen di berangkas. Ini bukan syukur itu. Paham tak? Nah, yang model nomor seperti ini banyak tak ini? Wow, apalagi yang gini menyakitkan hati itu. Misal ya, misal saya pedagang, duduk sama Habib Muhammad. Misal Ya, Mas Roni ini kamera Habib Muhammad kesuteng enggak nih? Coba Habib Muhammadnya diambil, masa Habib Muhammad enggak diambil, wah ini pelanggaran. Jangan, ini orang ganteng satu ini harus dikenal banyak orang. Ya, tapi jangan mengalahkan saya gantengnya. Karena tetap ganteng saya, nama saya Novel artinya pria tampan gitu. Kalau beliau pujiannya nggak bisa dikalahkan, Muhammad itu yang banyak dipuji kan begitu. Udah, masuk ini. Betul. Misal nih Misal nih Bib Muhammad ini kebetulan, misal saja ini beliau nggak begitu loh ya, misal. Misal beliau ini kok banyak utang, misal. <laughs> Jadi ki kualik sing akeh utang ki aku gitu loh. Ya. Misal beliau banyak utang. Terus saya ini pedagang, saya ini pedagang. Soan ke tempatnya Bib Muhammad, soan. Insyaallah. Bib, alhamdulillah Bib. Saya tuh kemarin jual mobil laku 500 juta Bib. Padahal itu mobil tuh kalau dijual 300 sebetulnya nggak laku. Kok ada orang mau beli 500 Bib? Alhamdulillah Bib, alhamdulillah. Alhamdulillah Bib. Cuman cerita tok. Paham nggak? Terus Bib kemarin tuh kok sawah saya laku Bib. Masya Allah. Laku 2 miliar Bib saya. Alhamdulillah Bib. Alhamdulillah. Bib Muhammad di, di hati batin. Utangku kiake. Mbok ceritanya mung dua duit, dua duit. Paham nggak ini? Paham kan? Atau ada orang yang susah di sampingnya, orang su susah. Cuman diceritani dia dapat nikmat, alhamdulillah, nikmat, alhamdulillah, nikmat, alhamdulillah. Ceritanya begitu, tapi kita anggone butuh duit kira dikai blas gitu. Cerita sama paknya, pak deknya. Udah lihat, wow, wama bini amati rabbika fahadith. Kalau dikasih nikmat sama Allah sebut-sebut, nyebut-nyebut tuh jangan melukai hati orang lain. Sebut-sebut itu dengan menyenangkan orang lain artinya ya dumen ya sebutan Orang mau modal sebut tapi disimpan di brankas. Ini al-bakhilul murakab. Itu orang bakhil boleh Pelit sak boleh Paham ya? Jadi syukur itu bukan cuma di hati. Kalau di hati tok itu tingkatan yang paling bagus tapi belum sempurna. Kalau tidak diiringi li, lisan. Ya, lisan itu belum sempurna kalau tidak diiringi perbu perbuatan. Lah aksinya ini yang paling penting. Kita harus menggunakan nikmat tadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Jam berapa ini? Ya, setengah sepuluh lewat ya, setengah sepuluh le lewat. Santai dulu. Nah, sebelum saya lanjutkan ya sebelum saya lanjutkan ini mumpung ada Bib Muhammad di sini Beliau biar nambah dikit dulu, saya minum dikit. Karena beliau udah minum dikit, tapi belum ngomong sama sekali. Betul kan? Nah, termasuk syukurnya harus ngomong gitu. Ya, bentuk syukurnya harus ngomong. Seperti yang dulu saya katakan, ini lama-lama nggak muncul di sini kan terbukti kan ya? Karena sekarang sibuk ceramah kemana mana. Ya, semogalah nanti kalau hari Jumat nggak dapat panggilan di mana-mana. Amin, insyaallah. Amin tak Bib?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 Memang syukur itu kata para ulama kalau kita pengen punya nikmat yang langgeng yang berkesinambungan terus-menerus bahkan nikmatnya itu terus nambah dan nambah maka kuncinya adalah syuh, syukur. Saya berdiri ya, Bapak. Jadi kalau pengen nikmatnya itu terus dan nambah, nambah, nambah, nambah, itu kuncinya banyak syukur. Dan alhamdulillah sesepuh-sesepuh kita, leluhur kita sudah ngajari kita untuk banyak syukur. Makanya di daerah kita kalau ada yang pindahan rumah buat acara tasyak tasyakuran. Kalau malam tujuh belasan acaranya tasyak tasyakuran. Makanya di kampung jenengan diganti jangan tirakatan tapi tasyakuran. Di mana-mana kalau nikah juga ada acara tasyakuran. Pokoknya semuanya macam-macam dah. Kepindah rumah tasyakuran, anak lahir tasyakuran. Dikit-dikit pokoknya tasyak tasyakuran. Nek pegatan jangan tasyakuran. Bahaya nih niku. Itu kita sudah diajari tasakuran, tasakuran, tasakuran. Kenapa? Itu wujud syukur kita bukan cuma syukur dengan lisan, tapi juga syukur bil arkan dengan anggota tubuh yang lainnya. Ketika kita tasakuran kita otomatis kan pasti ngundang tonggo-tonggo kan. Terus kalau sudah ngundang tonggo, masuk nggak kita sugui? Pasti kan juga keluar duit juga untuk ngasih makan tetangga supaya biar bisa makan bareng bareng. Nah, ini syukur dengan bukan cuma dengan lisan tapi juga dengan perbuatan. Jadi kalau ditanya tasyakuran itu ada dalilnya apa enggak? Ya suruh beli VCD yang tadi. Dalil tasyakuran semuanya itu. Lah kan Nabi kan nyuruhnya cuma kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah atau syukur perbuatan menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Nah, yang dinamakan syukur itu adalah ibadah. Dan ibadah itu terbagi jadi dua. Ada ibadah itu namanya ibadah mahdoh, murni. Ibadah mahdoh itu ciri-cirinya gini. Harus ada dalil yang memerintahkan dari Al-Quran dan hadis. Caranya pun juga sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau kita nalar ada hikmahnya atau enggak ada hikmahnya, pokoknya harus dikerjakan karena itu sifatnya adalah perintah. Ibadah yang mahdhah enggak boleh divariasi. Harus sama caranya. Salat. Ya dengan kepengin salat zuhur 5 rakaat. Biar lebih banyak pahalanya salat zuhurnya 5 rakaat. Enggak sah. Kenapa? Itu ibadah yang murni. Caranya harus sah sama dengan Al-Qur'an dan hadis. Puasa saya masih kuat puasa nggak usah sampai maghrib, sampai isak kuat. Nah, jangan ditambah. Kenapa? Itu ibadah yang murni. Caranya harus sama dengan Al-Quran dan Hadis. Tapi ada ibadah ghairu mahdhah. Contoh, menuntut il ilmu. Nuntut ilmu itu ibadah apa bukan? Ibadah. Tapi ini ibadah ghairu mahdhah. Caranya boleh beda. Kalau Nabi dulu ngajari sahabat duduk di masjid atau ketika Nabi ngumpul sama para sahabat, dan sekarang kita caranya cari ilmu bisa macam-macam. Kita duduk di sini cari ilmu ibadah. Yang nonton live streaming atau yang dengarkan radio, kemudian bawa pensilnya cari ilmu, itu pun juga ibadah. Ada nggak di zaman Nabi live streaming? Gak ada. Tapi dikerjakan sekarang. Kenapa? Gak pernah ada orang yang ribut mengatakan live streaming bid'ah. Gak pernah dengar saya. Kenapa? Yang suka ngomong bid'ah ya pakai live streaming. Yang gak suka juga pakai live streaming. Sama. Kenapa? Ini cara cari ilmu. Cara cari ilmu, ibadah tuh Divariasi boleh. Dikir. Divariasi boleh. Biasanya kita kan ada ucapan tadi paling afdolnya dikir la ilaha illallah. Nah kita buat kalau ada keluarga kita yang meninggal kumpul baca dikir bareng-bareng biasanya yang dibanyai zikirnya la ilaha illallah makanya acaranya namanya tahlilan. Atau tadi syukur Perintahkan kita ini untuk sering-sering banyak-banyak bersyukur. Makanya setiap kita punya hajat atau hajat kebul kita buat acara tasyak tasyakuran. Kalau ibadah rumah mahdhah itu intinya yang pertama tidak ada dalil yang melarang. Gak ada dalil yang melarang. Kemudian yang kedua, caranya mau dimodifikasi. Boleh selama tidak bertentangan ya. Kalau bertentangan itu kalau misalkan ada keharaman di situ enggak boleh. Dan yang ketiga, pasti ketika dimodifikasi itu ada manfaat yang bisa dicerna dengan akal. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah, termasuk tasyakuran ini kita buat tasyakuran, kita ngundang teman-teman, itu termasuk adalah cara kita menyatakan rasa syukur kita. Termasuk insya Allah bentar lagi kita masuk ke bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lah, ayo kita jadi orang yang banyak bersyukur. Kenapa? Kita mensyukuri di bulan itu dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita agungkan bulan itu dengan apa yang kita bisa. Pokoknya ada penghormatan khusus lah dari diri kita ketika menyambut bulan Rabiul Awal jangan sampai kita nyambut Rabiul Awal sama seperti kita nyambut bulan-bulan yang lainnya. Ya minimal sarung beli yang baru atau baju lah, baju itu juga beli yang yang baru, punya duit mobil beli yang baru ya nggak apa-apa. Yang jelas satu istrinya jangan yang baru. Tetap setia dengan yang lama. Kalau istrinya yang baru nanti saya dimarah sama ibu-ibu. Jadi yang jelas ada satu perubahan yang nyata yang kita gunakan untuk menyambut Rabiul Awal sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin cukup ini bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Tadi disinggung live streaming. Nah, ini saya mau khusus ini Pesan saya khusus yang mendengarkan radio maupun yang nonton streaming bagi warga Solo dan yang dekat Solo. Solo dan yang dekat Solo. Jangan mengatakan alhamdulillah bisa dengar radio kalau jenengan punya motor bisa datang ke sini. Paham enggak? Jangan bilang alhamdulillah bisa dengar dari radio. Wah, saiki enak iso rungokke teko radio wae, padahal punya motor bisa datang ke sini. Itu bukan alhamdulillah, termasuk tipu daya setan ngurangi ganjaran jenengan. Paham enggak? Pahala tetap pahala, tetap nikmat bisa dengar pengajian, tapi kan ganjarannya ku kurang. Kurangnya bagaimana? Karena setiap langkah menuju majelis ilmu itu kan pahalanya luar biasa. Pahalanya banyak sekali. Lah setannya itu pinter, sudah godaan jenengan untuk tidak ikut pengajian tidak bisa. Makanya sama setan diem-diem ora popo, neng omah wae kuwi enak, tetep ganjarane eh entuk. Karo slonjor yeso ya iso, ostate ya ora roh, padahal roh aku. Pak paham enggak? Paham kan? Yang di rumah nonton jangan tersinggung, jangan. Kalau yang jauh enggak apa-apa, yang deket-deket ini loh, yang deket-deket so Solo. Ada kenikmatan tersendiri berangkat pergi ngaji. Ada kenikmatan tersendiri. Nah itu bentuk syukur. Dikasih motor sama Allah, coba kalau pengen pengen ke mall, lambok mallnya di streaming saja. Kan ya enggak, tetap jalan-jalan. Padahal ya ini ya sekui gitu kan ya. Ke kan tokonya ya sama, yang jaga toko ya bentuknya ya begi, begitu, makan begitu. Itu kok ada kunjungan rutin seminggu sekali ke mall ada. Atau Solo Car Free Day, Karanganyar Car Free Day, kar Fride, Kar, Fride, kar Fride dan lain sebagainya di mana-mana itu. Tiap minggu rajin, habis subuh sudah semangat pergi ke Kar Fride. Lambok dibuat streaming Kar Fride saja gitu kan. Padahal yang ditonton tetap po podo. Maksud saya begini, adanya streaming itu patut disyukuri, wajib disyukuri, radio wajib disyukuri, kalau kita lagi berhalangan, kita kurang sehat, ya kita bisa dengar lewat radio. Kalau kita lagi jauh, kita bisa nonton lewat stream, streaming. Tapi yang awakmu sehat, awakmu se sehat, omahmu ce cedak, motormu pak Kok kowe ra gelem mangkat pengajian? Hati-hati. Hati-hati hati Iku setan males. <laughs> ya setan mah males. Kalau cuman sampai tahap setan males nggak apa-apa. Lah kalau terus sama Allah akhirnya dalam motor atau gue pengajian cukup wae gitu. Sikil ratang gue melakukan yang pengajian cukup wae. Kalau Allahnya terus jadi begitu gimana? Naudzubillah min dzalik. Beb kok meden-meden itu bib Lah iya. <laughs> Ini ngasih semangat. Orang ngasih semangat itu ada dua uh, dengan basyiran wa nadhira, kasih kabar gembira, juga peri peringatan. Jadi dicambuk gitu biar larinya ce cepat. Enggak ada kuda cuma dibisi, kuda. Kamu kalau juara satu saya kawinkan, enggak ada. Orang naik kuda itu mesti digebuk kayak <laughs> Terus ayo gebuki kudanya, biar apa? Biar larinya ce cepat seperti itu. Ya saya pengen teman-teman yang rumahnya enggak jauh dari sini, enggak jauh tuh mana? Ngawi itu enggak jauh. <laughs> oh bener, Ngawi itu nggak jauh. Ngawi jauh nggak? Enggak cedak, cedak. Ngawi itu cedak, ketok moto ketok di peta kan kelihatan Ngawi. <laughs> Dekat Ngawi, Seragen, ya kan? Boyolali, ya Kacangan, Andong sekitarnya itu Boyolali situ maupun daerah sana wonogiri ya. Ponorogo, ya Jogja, kemudian Klaten, Seragen, Karanganyar, Sukoharjo, dan sekitarnya itu de dekat. Nah kalau bisa sering-sering ngumpul di pengajian, saya yakin e, punya tempat ngaji banyak di mana-mana ya, ngaji mana-mana pak banyak. Kalau terus gerak, jangan berpak, maksudnya jangan berpangku sama streaming ataupun siaran radio live sekalipun langsung, jangan berpangku pada i, itu gitu ya. Jangan berpangku pada itu maksudnya yo ya keluar, ya cari majelis, majelisnya manapun bukan sini aja ya. Mau majlis di tempatnya Habib Syekh Mau majlis di Jamuro Mau majlis di mana lagi lah Pokoknya pengajian jenis apapun Ahlu sunnah wal jamaah Bergerak maju sehingga jadi semakin ma makmur Jelas? Nah yang dengar ucapan saya ini Jumat depan gak datang ke sini Nono. Guyon-guyon Oh semangatnya orang jual jamu kan lebih dari saya Nah, saya ini mau nyari orang yang hadir sebanyak mungkin biar ganjarannya sebanyak mung mungkin. Saya minta jenengan kerja selama seminggu cari teman sebanyak mungkin. Jumat depan kan kita niat mau baca Maulid ya kan? Jumat depan Maulid. Jadi ya Maulid itu usahakan yang datang sebanyak mung mungkin. Jadi kalau pas solawatan ya semangat solat. Ya rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi صل wa sallim Bareng-bareng kalau orangnya banyak itu kan art Rasanya lebih rasa, lebih kerasa gitu kan Kalau Ya Nabi salam alaika Yang baca itu orang banyak rasanya lebih eh, lebih enak Jelas? Apa yang jelas? Ya, Jumat depan dan seterusnya kita mulai lagi akan menggalakkan Kita jadikan majlis dimanapun itu Tidak berbangku pada streaming maupun siaran langsung radi, radio Nah buat ibu-ibu yang nggak bisa keluar Capek Ya suaminya nggak nganterkan nggak ada yang barengi Di rumah dengar radio itu lebih ba bagus Paham ya? Buat anak-anak kecil di rumah dengar radio lebih ba bagus. Kalau yang remaja-remaja yang kuat-kuat, ya ayo bareng-bareng kita nggak ngaji. Jelas? Mesti anu sing batin. Lah Habib cuman duduk tok ngajar enak, Bib. Kita yang pergi jauh-jauh itu enggak enggak enak, capek. Ngapunten, Mas. Ngapunten. Jenengan coba ikut saya seminggu saja. Mugi-mugi kiat. La haula wala quwata illa billah. Saya kasih contoh ya, boleh saya kasih contoh. La haula wala quwata illa billah. Contoh. Ndak kadang kita ini ahlu sunnah ini kan dianggap nggak pernah keluar dakwah gitu kan dianggap cuma duduk nyantai gini ngajinya, dianggap begitu. Justru kita harus jamaah itu jamaah ini punya metode yang cakep. Jadi kita nggak nggak perlu datangi orang ke rumahnya satu-satu, orangnya yang kita datangkan jadi manfaat sekali kumpul bareng banyak gitu kan? Kalau datangi satu-satu kan kapan ram rampungnya kita kumpulkan pakai metode yang seperti itu. Contoh besok pagi, insya Allah pagi setelah menyelesaikan urusan bangunan itu saya harus berangkat ke Malang. Insya Allah. Berangkat ke Malang. Sampai Malang parkir itu paling menitan terus menuju lokasi pengajian. Ya. Di desonya Malang sana daerah Poncokusumo. 30 km dari kota Ma, Malang. Selesai dari sana, itu selesai selesai majelis paling cepat jam 12 malam majelisnya selesai. majlisnya loh ya. Salamannya satu jam kurang lebih. Karena yang hadir sekitar 30 ribu orang Lama itu salaman-salaman tuh lama sekali. Paling cepat jam setengah dua baru bisa meninggalkan desonya Malang setengah dua. Sementara jam sebelas insya Allah sudah harus ceramah di Kebumen. Sebelas siang harus ceramah di Kebumen. Coba jenengan pikir Solo Malang Deso Malang Deso Kebumen. Siap? Berangkat ngaji begitu siap? Nah itu hampir tiap ha hari. Nah kalau jangan saya ajak Jumat pengajian di Raudhah itu kan cuma sejumat seka, sekali, seminggu sekali, bukan tiap ha hari. Kalau diajak ke Ahbabul Mustafa itu cuma serbu seka, sekali. Kalau diajak Jamuroh itu selapan seka, sekali. Artinya bukan tiap tiap hari. Coba lihat seperti Habib saya itu keliling kemana-mana tiap hari itu kan jauh jauh jauh-jauh. Walaupun naik mobil, dikira naik mobil itu nggak capek. Jangan jajal, jangan naik mobil Solo Jakarta capek atau tidak. Ya tetap ca capek, capek. Sama capeknya. Lah kita kalau capek-capek untuk akhirat, ya insya Allah jadi artinya se seneng, artinya seneng. Maksud saya nyemangati yang di rumah-rumah biar mulai semangat lagi untuk pergi ke majelis. Ada rasa bahagia. Saya itu menemukan pemandangan yang tidak bisa saya saya bandingkan dengan pemandangan apapun Dua. Satu, lihat senengnya orang desa tilik orang sakit ke rumah sakit yang ada di kota naik truk. Betul tak betul? Saya gumun loh, judulnya tilik wong loro. Neng rumah sakit itu apa pemandangannya apa? Pemandangannya wong loro. Orang sa sakit. Lihat orang sakit, gelita bentuknya juga enggak karuan, enggak karuan kan? Wajahnya juga enggak enak. Isinya orang sakit. Nah ini orang desa tuh kok seneng sekali naik truk empet-empetan, desak-desakan naik truk. Truknya ya model begitu, kadang bekas ngangkut sapi gitu kan. Digunakan ngangkut manusia, tapi orang yang naik itu seneng semua. Semuanya bisa seneng. Kenapa? Jenguk orang sakit. Di situ saya lihat betul terbukti sabda Rasul, orang yang berangkat menjenguk orang sakit, dia sedang jalan-jalan di taman sur surga. Orang desa bisa merasakan itu, orang kota belum. Soalnya naiknya mobil, urung patek kroso. Itu naik truk susuan kok bisa senengnya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang desa ketika berangkat ke pengajian. Saya juga temukan itu, naik yang namanya kol brondong bukaan belakang. Kol cuman bisa dimuati orang 10, diisi 30, empet-empetan, gak ada yang merengut, mesem semuanya. Betul kan? Ya senangnya luar biasa. Itu saya temukan betul nikmat orang yang pergi pengajian, dia itu sedang menghadiri taman sur surga. Memang rasanya eh enak. Lah coba itu dirasakan keluar dari rumah naik motor, yang punya mobil naik mo, mobil, yang punya sepeda naik sepeda, yang enggak punya ya jalan kah? kaki. Coba dirasakan. Itu nikmatnya seperti apa? Itu ada warga Sragen, itu kalau datang maulid di Masjid Riyad dari zaman dahulu kala, Seragian blusuk dari zaman dahulu sampai hari ini itu naik sepeda ontel. Tiap malam Jumat dia ya dilakoni. Kenapa kok bisa gitu? Seneng, sebab artinya se seneng, artinya seneng. Lah, kita minta sama Allah, ya, ya Allah Gusti, mugi-mugi saya bisa seneng yang seperti itu. Paham ya? Jadi jangan sampai adanya live streaming atau radio itu membuat kita justru males datang ke pengajian. Tentunya tidak ada malaikat radio, nggak ada. Masuk malaikat dalam radio gitu kan nggak ada ya. ya malaikat yang di pengajian ini khusus malaikat rahmat, mohonkan ampun dan lain seba, sebagainya. Uh, eh, al jaza itu pahala suatu amal sesuai dengan besarnya pengorbanan. Semakin besar pengorbanannya ya pahalanya semakin be besar. Meskipun yang dengarkan lewat radio streaming tentunya insya Allah juga dapat pahala yang luar biasa. Kenapa? Goro-goro ke ustaz karo jamaah. Karena ustaz sama jamaahnya sama doakan ya Allah yang di rumah mungkin-mungkin juga dapat pahala yang sama, jangan kurang. Karena kita tuh pengen semua teman kita dapat pahala yang sama. Tapi kalau rasa lah itu susah. Rasa itu bisa kita dapatkan kalau kita satu suasana ini. Satu suasana. Contoh terakhir. Boleh saya kasih contoh? Mesti langsung mak plek oh ya bener ya. Pernah minum wedang uwuh? Ada yang bingung apa nggih wedang woh gitu ya. Sudah yang pernah pernah, pernah, pernah, pernah minum susu segar, pernah, pernah makan uh, nasi liwet, pernah, pernah makan nasi gudeg, pernah. Saya mau nanya, kalau itu yang jualan warung-warung, warung-warung, terus jelengan beli dibungkus dimakan di rumah, rasanya sama atau beda? Rasanya sama atau beda? Enak mana? Enak di warungnya, betul kan? Enak di warungnya, benar. Padahal itu masakannya sama atau beda? Sama. Yang nyugi sama atau beda? Sama. Lidah yang ngerasakan sama atau beda? Sama. Lah kok rasane iso beda? Lah itulah rahasia rasa. Susah dicerna oleh akal pikiran. Bisanya cuma pakai rasa. Paham ya? Apa yang paham? Rasa-rasa. Ya, insyaallah. Jadi e, memang kalau ini musim penghujan memang itu ujiannya lebih ba banyak. Jangan sampai kita kalah sama hujan. Kalau mau mau pergi kemana hujan ya siap payung, siap mantel. Jadi kalau pengajian ya siap payung, siap man mantel. Tingkatkan semangat siap beli mobil. Lalu kan begitu, itu tingkatkan semangat siap beli mobil. Musim penghujan datang, aku tidak boleh kalah, aku ingin pengajian. Ya Allah, garukan aku mobil biar bisa bawa teman-teman. Wajib oh, itu. Itu wajib. Itu bisa berkah insya Allah. Udah cukup pahami? Nah, alhamdulillah bagi yang pengen beli buku saya yang terbaru yang lama judulnya surga di depan mata itu sudah tidak saya cetak lagi. Itu hak hak cetaknya sudah saya serahkan ke Mizania. Itu kelompoknya Mizan, Mizania. Bisa dibeli di toko buku Gramedia se-Indonesia Raya, cari di sana. Buku judulnya Surga di depan mata. Udah dicetak bagus, covernya juga bagus. Mas Edwin bisa diambilkan di kamar belakang, coba. Ya, sambil diambilkan uh, saya akan tutup majelis ini. Sampelnya ya, contohnya saya cuma punya 5 eksemplar. Selebihnya ya saya sendiri juga harus beli karena saya pengen manfaatnya lebih. Ya manfaatnya loh lebih. Insyaallah cakep dicetak lebih bagus, kemudian bahasanya juga diperbaiki lebih bagus karena saya kan bahasa dadaan cepet-cepetan gitu ya. Itu udah saya serahkan setahun yang lalu baru terbitnya bulan ini. Jadi setahun untuk ngolahnya itu. Setahun. Uh, itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan di belakang berlanjut terus, doakan terus berlanjut dan tidak berhenti. Insya Allah cita-cita saya sebelum haul Solo, sebelum haul Solo, jadi sebelum bulan Februari, mudah-mudahan akhir akhir akhir Januari lantai tiganya udah bisa selesai, ya sehingga nanti ketika haul Solo itu bisa dipakai untuk nampung jamaah-jamaah haul yang mungkin mau nginep, cari tempat tidur, bingung, minimal kan ada tempat geledak gitu ya tempat drosor itu ah, ada sehingga tempatnya sudah manfaat. Kemudian juga doakan semoga pelunasannya yang masih kurang 1,65 M bisa segera saya lunasi. Caranya bagaimana biar Allah yang ngurus. Saya tidak mau ikut ngu, ngurus juga tidak mau ikut mi mikir. Ya itu bukan urusan saya. Tugas saya pokoknya cuma beli yang bayar saya, yang ngirim Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya seperti seperti itu. Saya harapkan doa jenengan semua. Doa jenengan semua semoga Allah turunkan kemudahan-kemudahan dari segala arah, dari segala pen, penjuru entah caranya bagaimana, bentuknya seperti seperti apa. Satu hal yang perlu saya garis bawahi karena sebetulnya nggak perlu saya klarifikasi ya, tapi saya perlu nyampaikan gitu ya. Uh, saya tidak pernah minta sumbangan kepada siapapun ya, tidak pernah minta sumbangan kepada siapapun, manusia maupun yayasan manapun, tidak pernah minta sumbangan. Betul memang saya suka memberikan informasi SMS atau SMS eh, jarang ya, informasi lewat broadcast message entah di Facebook atau BBM dengan kalimat siapa yang ikut pengen ikut an andil. Itu pemberitahuan secara umum kepada siapapun karena saya pengen semua umat Islam ini bisa ikut andil dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang yang bawa nama saya minta sumbangan ngalor ngidil ngetan kulon, pasti itu orang tidak be benar. Atau ada orang yang buat proposal atas nama saya minta sumbangan sana sini, itu tidak be benar. Saya tidak minta sumbangan pada siapapun, tapi kalau ada orang yang nyumbang saya, saya ucapkan alhamdulillah lillah dan terima kasih kepada orang ter tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Nah, ini bukunya bentuknya seperti ini. Mas Roni coba di syuting. Ya. Di zoom dulu pas buku ini. Surga di depan mata. Bukunya seperti ini. Kemudian dalamnya kertasnya begini ada dua warna gini ya. Cukup bagus, cukup manis, menarik. Insyaallah yang baca buku ini yang lama nggak nangis bisa nangis. Ya, yang lama nggak pilek langsung pilek. yang lama nggak pilek nanti langsung bi pilek. Silakan cari di toko-toko Gramedia. Semestinya ya udah masuk ya. Karena ini cetakan bulan November, ini sudah bulan Desember seharusnya sudah mulai didistribusikan ke Gramedia. Nyatanya saya sudah dikirimi ya seharusnya distribusinya udah udah jalan. Saya sendiri belum ngecek. Saya belum ngecek. Tapi paling banyak ini pemasarannya Mizan itu dari dia Di belakang ini tertulis ada foto saya lagi pegang tongkat, tulisannya begini, Habib Novel bin Muhammad Alaidrus yang akrab dipanggil Habib Novel atau Habib Novel merupakan pengasuh Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah Solo. Habib Novel juga dikenal sebagai dai yang sangat aktif berdakwah untuk kalangan masyarakat awam dalam pemahaman agamanya. Hal ini dilakukan beliau untuk membentengi akidah umat dari berbagai aliran yang menyimpang dari doktrin ahlus sunnah wal jamaah yang semakin marak bermunculan di Indonesia. Nah ini belakang ini tulisan bukan saya yang buat, jadi yang buat penerbitnya sendiri dan alhamdulillah kok cukup bagus ya, cukup bagus. Ini saya serahkan total, saya nggak ikut campur. Yang penting hasilnya biar bisa dinikmati oleh umat Islam dimanapun berada, biar semakin ingat kepada orang tuanya jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jelas? Ya terakhir saya tegaskan lagi, saya tidak pernah minta sumbangan dalam bentuk apapun. Kalau pemberitahuan iya, jual buku iya, jual VCD iya, jual DVD iya, jual mobil iya. Ya mobil saya tak jual tuh iya, jual laptop iya, jual motor iya jual diri saya ojo nganti. Naudzubillah min min dalik. Paham? Semua yang bisa saya lakukan yang yang sesuai syariat saya lakukan demi terwujudnya majelis ini. Ya, apapun itu. Jadi pemberitahuan siapa yang ingin ikut andil silahkan transfer ke rekening. Memang saya lakukan seperti itu karena kalau tidak diberitahu itu teman-teman kita nggak ngerti. Banyak yang pengen bantu tapi nggak tahu caranya bagaimana. Jangan sampai salah sah sasaran dititipkan sana, titipkan sini, nggak nyampe kan justru akhirnya membuka peluang yang yang nggak pas ya bagi orang-orang yang lagi dibisiki setan kan naudzubillah min dzalik. Cukup jelas? Ini wajah-wajah ngantuk apa semangat nih? Ya semangat ya ngantuk. <laughs> Udaranya kan udara mendukung tidur ya. Insyaallah uh, ada yang lagi ulang tahun, Mbak Mukti Widiarti ulang tahun hari ini. Semoga umurnya panjang sepanjang-panjangnya. Sehat walafiat fi sukses dunia akhirat. Kemudian untuk Ibunda Watri bin Balya yang telah meninggal dunia, semoga rohnya di alam barzah sana dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Kemudian untuk almarhum Ibu Maryam Marno Marnawiyono binti Wijoyo, Mertan uh, binti Wijoyo di Mertan Bekonang yang telah meninggal dunia hari Rabu 3 Desember. Semoga rohnya di alam barzah dikumpulkan bersama para nabi, para sidikin, para suhada dan para solihin. Kemudian untuk Sri Umami yang sedang sakit di Pekalongan Semoga disembuhkan dari segala macam penyakitnya Begitu pula kita, keluarga kita yang sedang sakit Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Khususnya Ananda Ali bin Muhammad Al-Habsi putra dari Habib Muhammad semoga disebutkan, disembuhkan dari segala macam penyakit dan tidak ada penyakit yang mendatanginya setelahnya selama-lamanya. Dan untuk Bapak Ya Adib Zain yang sedang proses penye, pengobatan, penyembuhan, pemulihan uh, yang sakit berapa waktu semoga segera sehat sesehat-sehatnya bisa pulih seperti sedia kala dan lebih dari sebelumnya dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala uh, eh, barakah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ala kullatin shalatin jamiatin nafi'ah wa wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bapak Ibu sekalian sebelum saya tutup boleh saya nanya Jenengan kalau punya toko pengen tokonya tambah besar atau tambah kecil? Jenengan kalau pengen kalau punya dagangan pengen dagangannya tambah laris atau tambah sepi? Tambah laris. Ya, jenengan kalau pengen kalau punya toko, pengen tokonya buka cabang sebanyak mungkin atau enggak punya cabang punya cabang sebanyak mungkin. Jenengan kalau punya duit, pengen duitnya tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Begitu pula saya. Saya saya ngelola majelis ini pengen bangunan majelis ini semakin besar biar bisa nampung orang semakin banyak dan pengen majelis ini bisa dicontoh oleh umat Islam dimanapun ber ada. Kenapa? Saya butuh sanggup mati sebanyak banyaknya Dan saya pengen jenengan juga bagian dari mati saya Artinya bareng-bareng bersama saya kita buat majlis ini sebesar-besarnya, seindah-indahnya, semanfaat-manfaatnya sehingga nanti kelak kita di akhirat punya sangu yang sebesar besarnya.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 sedikit Jenengan mau lihat atau enggak mau lihat Film kira-kira nanti bangunan Ar-Raudhah di belakang itu jadinya seperti apa Yang nonton video streaming jangan dimatikan dulu e, mudah-mudahan dengan nonton ini jenengan nanti bisa tergerak hatinya. Ya tergerak hatinya untuk ikut andil sebanyak-banyaknya, sesempat-sempatnya, minimal dan itu yang paling besar andil doa agar bangunan itu segera terwujud secepat mungkin. Mas Roni, tolong siapkan timnya. Kita nanti ambil posisinya di yang bisa kelihatan ibu-ibu juga di sebelah mana kira-kira? Kalau sebelah sana nanti nggak bisa Hah? TV itu Kecil itu TV-nya Yang di atas lihat, lihat LCD itu Nah ibu-ibu yang di atas lewat monitor Yang di bawah lihat ke TV itu ya Bisa lihat TV situ? Bisa? Atau kalau yang di pojok sana bisa lihat langsung ke Screen yang di sini ya Saya tahu di sini ya ke tembok sebelah kanan sini Lampunya bisa dimatikan sebagian Mas Roni Tolong Seto nanti yang di Youtube Keluarkan ini langsung ya Saya akan apa namanya bimbing suaranya Jadi insya Allah Nanti bangunannya jadinya seperti itu Beb Muhammad harus lihat ke sana bib. Lain bib, beda bib. Ya. Oh lain Sudah diolah lagi bib. Bismillah. Mas Roni nggak usah grogi. Santai saja Mas Roni. Mas Eto, silahkan masuk Mas Eto. Itu yang pertama kali mencoret-coret gambarnya Mas Eto. Akhirnya berkembang menjadi seperti yang sekarang ini. kabelnya bisa dicabut dulu Ron lampunya itu ibu-ibu yang di sana kalau nggak kelihatan bisa lihat yang di pojok sini situ bisa kelihatan saya cabut aja itu dapat ya semakin gelap semakin bagus nggak ada yang kehalang saya kan saudara Jadi insya Allah ini sekarang kan lantai lantai dua sudah selesai dicor. Akhir bulan bisa dilepasin semua. Kemudian kita butuh waktu satu bulan untuk persiapan ngecor. Kemudian kita akan cor. Semua itu tentunya suki mawo beo. Nah, doakan saja beonya itu datang dari segala ah arah dan berlimpah ruah tanpa susah payah insyaallah. Amin. Mas Seto yang di sini Mas Fendi tolong Mas Seto mana Mas Seto? Iya, mungkin tadi soalnya dikira saya lupa tidak akan menayangkan gitu ya. Jadi persiapannya butuh waktu. 5 menit paling insyaallah udah siap semua Di mana Mas Roni? Ya. Suaranya musiknya bisa dimasukkan dari sana enggak? Nanti saya deping suara saya. Ya. Ya. Sip. Sudah masuk gambarnya. Bisa diputar? Bismillah. Hmm. Lost sinyal. Udah dapat lagi? Para pemirsa Ini rancangan Markas Besar Majlis Ilmu dan Zikir Beserta musola yang kami bangun Luas bangunan total Luas tanah total 1200 plus 525 jadi sekitar 1745 meter persegi yang di belakang itu musola tiga lantai dengan luas lantai 1 20 kali 20 lantai 2 20 kali 20 lantai 3 20 kali 20 di atas lantai tiga kita dirikan bangunan seluas 10 kali 10 memasuki bangunan ini dan melihat bagaimana kira-kira suasana di markas besar Ar-Raudhah 6 bulan yang akan datang insyaallah. Ini ada orang-orang yang lagi bercakap-cakap. Kemudian ada motor gede itu di samping cita-cita pengen punya motor seperti itu. kemudian itu nanti toko Ali Baba untuk roti yang kita setiap Jumat malam Sabtu produksi di situ. Ada mobil putih, nggak tahu mereknya apa. Mudah-mudahan terwujud. ar Store untuk semua pernah perni ar jaket, buku dan lain sebagainya. Mabes ar di situ bawah nanti kantor utama. Di depannya lagi ada orang duduk lagi nelpon itu. granit marmer menjadi putih sebagai dinding utama yang hitam untuk dinding mihrab untuk mengenang Ka'bah yang diberi selimut hitam tiang-tiang akan kita kasih granit coklat yang mirip seperti itu insya Allah. satu ini untuk bapak-bapak Ibu-ibu khusus di lantai dua Tinggi dari lantai ke atap kurang empat setengah meter Sehingga udara cukup nyaman insya Allah Lantai dua untuk ibu-ibu Aksesnya ada tiga akses Salah satunya adalah lewat sisi utara Kita naik ke lantai dua untuk menengok ruangan yang kita buat Demi memuliakan ibu-ibu kita Biar nyaman belajarnya Biar hilang suntuk-suntuknya nah, Di samping tangga ini adalah ruang wudhu dan toilet. Kita masuk lantai dua. Jadi ibu-ibu bisa lihat ke bawah. Bagi yang nggak bisa lihat ke bawah, bisa lihat dari televisi yang udah kita pasang itu ada banyak televisi dengan ukuran yang besar sekali insyaallah Misal Ibu ada di soft depan begini Bisa lihat ke bawah Sehingga kalau misalnya Ramadan, sholat terawih Akan lebih nyaman cita-cita pengen ada lampu gantungnya Tangga itu adalah tangga menuju lantai tiga Sehingga jika satu saat kita buat acara di lantai tiga khusus misalnya Maka pemandangannya akan tampak seperti berikut sebentar lagi akan kita lihat. lantai dua ini ada ruang audio video untuk streaming, untuk rekaman, untuk mengatur sound system. Ruangan di sini letaknya. Di ruangan inilah nanti kawan-kawan kita dari tim ar akan mengoperasikan siaran langsung streaming video yang kedepannya kita pengen punya uh, satelit palapa nanti ya, pengen punya TV sendiri, cita-cita. Nah tim audio video kalau capek istirahatnya di sini. Ya, sementara Habibnya ngajar di bawah, ini tim audio bisa tiduran di atas. teman-teman yang di belakang layar ini kan yang mengurus sound, mengurus streaming yang membawa manfaat untuk kita semua. Jadi layak dan harus diperlakukan dengan sebaik mungkin. Nah, kita akan naik ke lantai 3. Jadi kawan-kawan dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini Jika Anda pengen punya tabungan akhirat yang berkelanjutan, yang terus-menerus Insya Allah bangunan ini akan menjadi salah satu sarana yang baik Untuk Anda menyimpan tabungan akhirat Anda lantai tiga Insya Allah nanti pohon-pohonnya akan lebih banyak Sementara yang kita dapat di sampel program baru yang seperti itu Ada kubah hijau satu di situ Luas, luas ruangan di lantai tiga adalah 10 kali 10 dengan lantai nanti insya Allah granit berwarna marmer putih untuk mengenang lantai di Masjidil Haram mihrab kecilnya kemudian di luar ada menara yang insya Allah bisa kita buat seperti ini ini mirip dengan menara yang ada di Masjid Nabawi kita upayakan semoga bisa menjadi seperti ini jika orang-orang yang punya kelebihan harta mengindahkan bangunan rumahnya, bangunan gedungnya mal-mal diperindah Maka kita pengen majelis kita yang kita niatkan untuk Allah dan Rasulnya ini Dipandang indah oleh semua orang Dan menjadi sebuah kebanggaan yang abadi selama-lamanya insya Allah. Oke, kalau bapak-bapak selesai majelis mau nyantai di lantai tiga Melihat rembulan bintang yang berkejora sambil mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah serta secangkir kopi boleh-boleh saja dengan catatan tiada asap rokok bersamanya. Inilah gambaran Mabes ar yang saya harapkan 6 bulan lagi sudah selesai semuanya. Mohon doanya dan mohon partisipasi dari semua yang menonton tayangan ini dimanapun Anda berada. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sajikan kepada Anda. Kami tim Rodoh bisa nyajikan itu. Doakan ya bisa terwujud ya. Kira-kira cakep atau enggak cakep itu? Mau enggak punya majelis yang seperti itu? Ayo bareng-bareng ya. Ayo bareng-bareng. Yang bisa doa, ayo doa. Yang bisa punya tenaga, ayo tenaga. Yang punya kelebihan harta, ayo gunakan har hartanya. Bareng-bareng dengan saya dan semua teman-teman saya. Insya Allah kita bi bisa. Demikian semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.